السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الموفق لمن يشاء لمن يشاء والمختار من يشاء لمن يشاء سبحانه وتعالى نحمده سبحانه وتعالى على فضله وعلى جوده وعلى كرمه وعلى توفيقه لنا ولكم بالحضور في هذه المجالس المباركه هذه المجالس المنورة هذه المجالس المتصلة بالسند المتصل إلى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مثل هذه المجالس يعجز اللسان عن التعبير عنها ويعجز اللسان ويعجز الجنان عن التعبير عنها كذلك لأنها مجالس مربوطة بالأئمة مربوطة بالرجال مربوطة بأهل بيت المصطفى صلى الله عليه وصحبه وسلم الوارثين السر عن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها وبفضل الله سبحانه وتعالى حضرنا في هذا اليوم هذا المجلس المبارك راجين من المولى سبحانه وتعالى أن يمدنا بالمدد الوفير وأن يصلح أحوالنا وأن يصلح أحوال أمة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفي مثل هذا الشهر الكريم برز نبينا وإمامنا وعظيمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم الذي خاطبه سيدنا العباس بقوله وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وذلك النور وسبل الرشاد نخترق فهذا النور عليه الصلاة والسلام برز في مثل هذا الشهر في مثل هذا الشهر برز نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك فرحت الأكوان كلها بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا واحد لم يفرح ألا وهو الشيطان ولذلك أن الشيطان لم يفرح ولذلك ورد أن الشيطان رن أربع رنات الأولى لما طرده الله ولعنه الله لما أبى السجود والثانية لما هبط وكان متنعما في الجنة فهبط إلى الأرض والثالثة لما ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم رن رنة شديدة بمعنى الرن بمعنى الصيحة التي يتأوه بها ويشتد من شدة الألم وأما الرابعة فلما نزلت فاتحة الكتاب رن هذا الشيطان لأنه لا يحب الخير ولذلك كل من يفرح بمولد النبي عليه الصلاة والسلام كل من يفرح بمثل هذه المجالس المباركة التي ينبغي لنا أن نكثر من الحضور فيها أن نستشعر عظمة هذا المجلس ومهابة هذا المكان الذي يتج... الذي اتصل بالنبي عليه الصلاة والسلام فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ولكن في هذا الشهر المبارك شهر ميلاد النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم ينبغي للإنسان وللحاضر منا ومنكم ألا يخرج من هذا المجلس إلا وبشيء قد طبقه في حياته شيء مما تعلمه في هذا الشهر وفي مثل هذه المجالس يتعلم الإنسان الأخلاق يتعلم الإنسان الأدب والتواضع مثل ما ترون الحبيب عبد الرحمن أطال الله في عمره وحفظه والحبايب جزاهم الله خير نسأل الله أن يطيل أعمارهم وأن يحفظهم وأن, يطي وأن يحبب, يحبب إليهم البقاء فينا ونسأل سبحانه وتعالى أن لا نخرج نحن وإياكم من هذه المجالس إلا بفوائد عظيمة الشوق للمصطفى صلى الله عليه وسلم الأخلاق والتواضع الأدب الكامل المحافظة على السنن النبوية التي أشار إليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونسأل الله أن يكرمنا وإياكم بذلك وما تكلمت إلا قصد البركة وقصد رجاء أن ينظر الله إلينا وما, وما تكلمت إلا امتثالا الأمر نسأل الله القبول والإقبال وأن يكرمنا وإياكم ما يحب ويرضاه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على ما أنعم وعلى ما تكرم اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الحبيب العظم وعلى آله وصحبه ومن على سلكه انتظم أما بعد الحمد لله para habaib, para kiai, para asatidah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Disampaikan barusan oleh tetamu kita yang datang dari kota Tarim ada ilallah Syekh Ahmad bin Abdurrahman Al-Khatib Al-Ansari yang mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan membawa keberkahan dan manfaat untuk kita sekalian. Di awal nasihat yang beliau sampaikan beliau bersyukur kepada Allah yang telah menggerakkan hati kita sehingga kita mampu melangkah hadir ke majelis yang mulia ini. Majelis yang bersambung kepada para aulia hingga kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisan, hati tidak mampu menggambarkan betapa agungnya majelis yang kita hadiri ini. Mengapa? Sebab majelis ini dan majelis-majelis yang semacam ini mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perhatian khusus dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersambung dengan rantaian emas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan harapan kepada Allah agar Allah memberikan manfaat untuk kita sekalian. Pulang dari tempat ini dengan membawa manfaat yang besar di dalam kehidupan kita dan kita hadir di sini. Kita punya harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap agar Allah selalu membimbing kita, agar Allah selalu memperbaiki keadaan kita dan keadaan umat Islam di berbagai penjuru dunia hingga mereka menjadi lebih baik. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rabiul Awal ini lahir manusia yang suci yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib beliau mengatakan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang kelahiran beliau dengan syair pujiannya yang indah. Beliau katakan wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufugu wa nahnu fi dzalikal dhiya wa fin nur sublar rasyadin akhtarigu. Beliau katakan, engkau wahai Nabi Muhammad, ketika engkau lahir ke muka bumi ini, Alam semesta yang gelap gulita berubah menjadi terang benderang dengan cahayamu dan cahaya kelahiranmu ini yang terang benderang. Saat ini kami berjalan menempuh kepada keridoan Allah tiada lain mengambil cahaya dari cahaya kelahiranmu yang terang benderang tersebut ya Rasulullah. Ini syair yang dahulu diungkapkan oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib dan cahaya ini di bulan Rabiul Awal terbit di alam semesta, menerangi alam semesta dan semua apa yang ada di alam semesta bergembira dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ciptaan Allah, semua makhluk Allah, binatang, jamadat, semuanya mereka semuanya bergembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sana ada beberapa makhluk Allah yang nggak suka dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah syaitan, iblis. Dia nggak suka dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam suatu riwayat disebutkan bahwasanya syaitan menjerit, merintih kesakitan. Karena apa? Karena empat hal. Dia merintih kesakitan pertama ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diusir dari surga. Yang kedua, dia menjerit, merintih, geram dan marah ketika diturunkan dari surga ke bumi ini. Dan yang ketiga adalah ketika dilahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat ketika Allah menurunkan surat Al-Fatihah yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala majelis yang semacam ini dan majelis-majelis yang seperti ini baik itu majelis ta'lim, majelis zikir, perayaan-perayaan maulid hendaknya kita menghadirinya. Jangan kita sia-siakan sebab manfaat di dalam majelis-majelis semacam ini sangat besar dan hendaknya jangan cuma sekedar hadir akan tetapi kita hadir dan kita tidak keluar dari majlis ini melainkan dengan membawa akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan membawa adab, kita diajarkan tentang tawadhu. Keluar dari sini ikuti bagaimana tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula orang yang menghadiri majlis-majlis semacam ini pastinya akan tumbuh di dalam hatinya kerinduan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepadanya akan terus menjalankan sunnah sunnahnya dan ajaran-ajarannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita sekalian dan memberikan kesehatan dan panjang umur untuk Al Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al Habasyi ya rabbal alamin. Dan inilah yang bisa saya terjemahkan dari apa yang beliau sampaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini dibahas oleh Al Habib Abdullah bin Al Haddad tentang suatu kajian yang sangat penting di dalam agama Islam, yaitu tentang menjaga kemaluan dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi banyak disebut disampaikan oleh guru kita Al Habib Ali di antara hal-hal yang dilarang oleh Allah adalah perzinaan sesama jenis Naudzubillah. Atau hal-hal kita semuanya tahu larangan-larangan Allah terhadap kemaluan kita. Dan ini harus kita jaga diri kita. Dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosanya sangat besar. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Saya berani menjamin," kata kata Rasulullah. Jaminan surga kata Rasulullah. Untuk siapa? jaminan surga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau gak dijamin surga sama Nabi? Nabi bilang, "Man dhamina li ma baina lihyayhi wa ma baina fakhidayhi fa ana dhaminuh yaumal qiyamah bil jannah." Barang siapa kata Nabi yang memberikan kepadaku jaminan Jaminan apa? Jaminan atas apa yang diapit oleh kedua rahangnya. Apa itu? Nih, lisannya. Jangan main asal ngomong. Dan dia berani menjamin untukku apa yang diapit oleh kedua pahanya. Yaitu kemaluannya. Maka kelak aku yang akan menjaminnya kelak di hari kiamat. Dia akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita masuk surga kita kalau ingin meraih jaminannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita jamin dulu apa yang Nabi Muhammad minta dari kita. Jaga lisan kita jangan main asal ngomong dan jaga kemaluan kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Sebab ketahuilah, sebagian besar penduduk neraka masuk ke dalam neraka tiada lain karena ulah ucapan mereka dan kemaluan mereka. Naudzubillah. Dan ketahuilah, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Beliau bersabda di dalam hadisnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari hadis Sayyidina Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sarik hina yasriq wa huwa mu'min, wa la yashrabu khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, seorang pezina dia tidak berzina dalam keadaan beriman kepada Allah. Artinya saat dia melakukan perzinaan imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikhawatirkan ketika ajal datang saat itu dia meninggal tanpa membawa iman. Nauzubillah min dzalik. Su'ul khatimah. Khasirad dunya wal akhirah. Wa huwal khusranul mubin. Jaga diri kita dari hal yang semacam ini bukan hanya dari perzinaan. Tapi Allah Ta'ala mengatakan, wala tagrebuz zina. Mendekatinya aja, kata Allah, jangan. Segala hal. Bukan hanya sekedar perzinaannya yang besar itu dosanya. Tapi segala hal yang dapat mendekatkan kita kepada perzinaan diwajibkan untuk kita jauhi. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, wala tagrebuz zina jangan sekali-kali kalian mendekati, dekatnya aja jangan. Karena itu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, handphone yang di tangan kita itu kadang jadi kail yang akan menarik kita ke dalam perzinaan hingga menjerumuskan kita ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jaga, periksa isi handphone kita. Rumah kita, televisi yang ada di rumah, periksa, jaga. Terus tahu gak? Satu hal yang sangat penting. Yang dapat melindungi kemaluan seseorang dari yang apa yang dimurkai oleh Allah. Kita manusia, memang ditanamkan di dalam diri kita oleh Allah syahwat dan nafsu. Dan inilah kehidupan cobaan, ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu hamalah. Ujian dari Allah dilihat siapa yang tulus sebagai hamba, siapa yang enggak. Ujian dari Allah. Dikasih syahwat, dikasih nafsu. Dan diharamkan perzinaan oleh Allah. Kemur, ke, kemungkaran, kemungkaran, fahisyah dilarang oleh Allah. Juga dikasih jalan solusi untuk melindungi kemaluan kita dari yang diharamkan oleh Allah. Tahu apa? An Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih jalan yang terbaik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan di dalam hadisnya, manis tatoa min kumul ba'ata falyatazawwaj. Fa innahu lahu wija, wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa ini ucapan Nabi lebih khususkan kepada pemuda, ya masyarakat syabab. Tahu kenapa? Sebab memang pemuda ya masih panas. Masih apa namanya? matang, seger. Nafsunya bergejolak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, "Wahai para pemuda dan juga orang-orang tua yang masih punya nafsu syahwat, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Yang punya kemampuan ya, maka hendaknya dia menikah. Sebab pernikahan ini akan membentengi dia dari apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang gak mampu menikah dia puasa. Itu obatnya. Yang bisa menikah dia menikah. Terus bapak-bapak, ibu-ibu, gak ada alasan wah nikah susah kagak. Gampang pernikahan. Kita yang bikin susah. Nikah ada wali, ada calon mempelai, laki perempuan, dua syahid, ya, dua saksi. Kemudian maharnya, maharnya nggak harus mobil mewah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, abrokukurna aisyarukurna mahara. Yang paling berkah, yang paling ringan maharnya. Itu Nabi bilang begitu. Cuman kita yang bikin susah ya. Kerja lo apa? Duit lo banyak gak? Intip dulu, datangnya pakai motor, apa pakai Jaguar? Apa pakai mercy? Kita yang bikin susah. Ah, masih kekecilan, umurnya masih kelewat muda. Eh, ketika seseorang, seorang laki-laki punya kesiapan, kemampuan dan mampu bertanggung jawab, nggak lihat umur, nggak lihat umur, pernikahan nggak lihat umur, cuman nih Barat bawa racun untuk merusak kita dengan alasan pernikahan dinilah, ngerusaklah, inilah, itulah. Dia bawa tu teori karena mereka memang nggak menikah muda, tapi main kotor. Mereka main kotor. Menikah entar umur udah tua 40 tahun, 35 tahun. Sebab mereka main kotor. Nani racun mau dibawa kemari. Kita punya Muhammad dan syariatnya. Mau ngapain kita cari yang lain? An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngajarin kita untuk menikah melindungi kita dari kemaksiatan dan kemungkaran. Kita nggak perlu dengan teori yang datang dari barat yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan ini solusi yang terbaik. Seorang ayah jangan mempersulit ketika datang anaknya ingin menikah, dukung dia, bantu dia. Apabila anak gadisnya dilamar, oleh laki-laki yang akhlaknya baik, oleh laki-laki yang memiliki tanggung jawab dan kemampuan. Jangan dipersulit. Sebab kalau kita persulit, dikhawatirkan tuh anak nggak bakal ada yang lamar lagi, naudzubillah. Mau begitu kan kagak mau. Wah, ini kita saat itu seorang ayah. Coba posisikan diri kita di posisinya tuh anak pemuda. Mau gak ditolak kira-kira? Kan kagak mau. Nah, kesian itu anak kita. Kesian tuh pemuda. Saling bahu-membahu untuk mewujudkan agama Allah. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijauhi dari segala kemaksiatan. Dan diangkat segala bala yang menimpa kita. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.